Terutama di masa-masa akhir-akhir zaman seperti ini. Nikmat talabul ilmi. Nikmat istimrar. Senantiasa dan selalu bersama dengan ilmu dan halaqah-halaqah ilmu nikmat bisa menyampaikan mengajarkan ilmu tersebut ini merupakan karamah minallah lil abd karamah dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba dalam semua keadaan dalam semua situasi dan kondisi selalu bersama dengan ilmu selalu talabul ilmi selalu dengan bimbingan ilmu selalu di tengah-tengah tulabul ilm dan selalu berada di majalisul ilmi, di majlis-majlis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk uh, mengadakan majlis ilmu seperti sekarang ini barakallahu fikum dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua keistiqomahan di atasnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Uh, tema daurah kita kali ini dari mulai hari sampai, sampai esok insyaallah ialah hikmah dalam dakwah. <clears throat> Sebuah tema yang sangat bagus. Sebuah tema yang juga sangat urgen untuk dipahami, diketahui dan disampaikan Tema ini kalau tidak azakumullah kita angkat bukan berarti sang pembicara yang paling hikmah dalam dakwahnya bukan berarti panitia daurahnya adalah panitia yang paling hikmah dalam penyelenggaraannya bukan pula tempat daurahnya tempat yang paling hikmah dalam negara dakwah tapi tema ini kita angkat barakallahu fikum, tujuan utamanya ialah untuk al-muhasabah. Untuk mengevaluasi apa yang selama ini kita dakwahkan. Mengevaluasi dakwah yang sudah kita upayakan, kita lakukan selama ini. Sudahkah dakwah kita sesuai dengan hikmah dakwah Sudahkah upaya-upaya kita, langkah-langkah kita sesuai dengan hikmah dakwah? Sebab kata-kata hikmah dalam dakwah itu merupakan kata-kata yang sangat syar'i. Menggambarkan sebuah dakwah yang penuh dengan ilmu, sebuah dakwah yang penuh dengan rahmah, sebuah dakwah yang betul-betul di atas bimbingan para anbiya wal mursalin, bimbingan para salafun salihin, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sehingga tujuan utamanya adalah al-muhasabah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga diberi taufik, beri hidayah bisa menyampaikan sebatas ilmu yang kita miliki, gambaran hikmah dalam cara dakwah, lalu kita berupaya sekuat tenaga bisa mewujudkannya dalam dakwah kita selama ini. Ketika ada pada dakwah kita maka kita bertahmid memuji Allah Azza wajalla bersyukur kepadanya dan semoga istiqomah di atasnya namun ketika ada perkara-perkara yang dipandang kurang hikmah dalam perkara dakwah maka sesegera mungkin kita memperbaiki diri memperbaiki langkah kita memperbaiki upaya-upaya kita memperbaiki dakwah kita supaya dakwah kita dakwah yang sahihah dakwah yang benar dakwah yang uh, dinilai ibadah kepada Allah Azza wajalla dan dakwah yang lurus barakallahu fikum. Ikhwan azakumullah tema ini mengharuskan kita untuk mengkaji beberapa hal. Yang pertama ialah mafhumul hikmah. Pemahaman tentang kata-kata hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita sebutkan secara panjang dan lebar dikarenakan sangat penting untuk kita ketahui dan kita wujudkan dalam dakwah kita sehari-hari. Mabahir hikmah dalam perkara dakwah. Sebab cukup panjang eh, bentuk-bentuknya, gambaran-gambarannya dan perlu penjabaran-penjabaran seperlunya supaya lebih jelas dan lebih gamblang makna hikmah dalam cara dakwah barakallahu fikum. Adapun yang pertama ialah tentang mafhumul hikmah. Mafhum hikmah lafat hikmah lafat hikmah yang merupakan lafzun Arabi lafat mendakwahkan berdakwah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah juga yang di Al-Baqarah Salafun saleh memaknakan kata dijelaskan oleh Syekhul Islam <clears throat> dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Beliau menjelaskan tentang makna hikmah fil Quran. Kata beliau amal hikmatu fil Qur'ani fahiya ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal 'amalu bihi. Adapun hikmah dalam Al-Qur'an maka maknanya ialah ma'rifatul haq mengenali mengetahui kebenaran wa qawluhu menyuarakan kebenaran wal amalu bihi dan mengamalkan kebenaran ini disebutkan dalam majmu' fatawa juz yang kedua halaman 45 al Syeikh Al-Allamah al Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah Beliau menjelaskan ketika menerangkan makna hikmah beliau mengatakan wahiyal maqalul wadih al musibu lil haqq minal ayati wal ahadith al hikmah ialah ucapan yang wadih penjelasan yang gamblang sesuai dengan kebenaran berupa ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dalam risalah beliau Fadlul Da'wah Fadlul Dakwah di halaman yang ke-22. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sahwah Al-Islamiyah Bawabit atau Jihad di halaman yang ke-35 ketika menjelaskan tentang An-Nahl 125 di atas tentang masalah hikmah beliau mengatakan innal hikmata itqanul umuri wa ihkamuha bi an tunzalal umuru manazilaha wa tudha'a fi mawadhi'iha hikmah itu maknanya adalah itqanul umur wa ihkamuha memutkinkan membenarkan supaya dia benar, supaya dia tepat dengan dengan cara mendudukkan segala sesuatu pada posisinya. Meletakkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing. Itu yang namanya hikmah. Dia tepat, dia benar, dia tepat, dia benar, dan ditempatkan di tempatnya masing-masing. Ditaruh di posisinya masing-masing. Itu yang namanya hikmah. Dari keterangan-keterangan di atas barakallahu fikum maka yang namanya hikmah itu ialah apa yang disebutkan oleh oleh al-Imam al-Allamah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarjus Salikin juz yang kedua Beliau membuat sebuah ibarah, sebuah takbir yang pas menggambarkan tentang makna hikmah. <clears throat> Kata beliau rahimahullah, "Fal hikmatu idzan Fal hikmatu idzan fi'lu ma yambaghi alal wajhi alladhi bagi, fil waqti alladhi bagi, ya maka hikmah kalau begitu hikmah ialah fi'lu ma bagi, melakukan segala sesuatu yang semestinya melakukan segala sesuatu yang semestinya alal wajhil ladzi yanbaghi dengan cara-cara sisi-sisi yang semestinya juga fil waqtil ladzi yanbaghi pada waktu-waktu yang semestinya juga ini ucapan beliau rahimahullahu taala sebuah ibarah yang begitu pas, yang begitu mantap yang menggambarkan kepada kita tentang makna hikmah makna hikmah terutama dalam perkara dakwah barakallahu fikum di situ ada tiga perkara yang pertama ialah fi'lul ladzi yama fi'lu ma bagi melakukan sesuatu semestinya Kata-kata semestinya ialah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Al-Haq. Tindakan-tindakannya, upaya-upayanya benar. Sesuai dengan Al-Haq, sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini tindakannya. Kemudian yang kedua, cara melakukannya Ya, cara melakukannya juga pas sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Semestinya demikian. Kemudian waktu melakukannya, sikonnya pas. Sikonnya pas. Situasi, kondisinya, timingnya tepat. Sesuai dengan bimbingan Al-Kitab was Sunnah. Itu namanya hikmah. <clears throat> Kalau yang diupayakan batil, itu bukan namanya hikmah. Nah, yep. Perbuatannya hak, tapi cara melakukannya salah, nggak sesuai dengan bimbingan uh, Islam, bukan namanya hikmah. Perbuatannya betul, cara melakukannya tepat, timingnya nggak cocok timingnya kurang pas, bukan namanya hikmah. Situasi, kondisinya nggak dia perhatikan, itu bukan namanya hikmah. Harus terpenuhi tiga-tiganya. Perbuatannya benar, caranya benar, sikon dan timingnya pas, tepat. Barakallahu fikum. Itulah yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Maka kalau yang kita bicarakan sekarang ini ialah hikmah dalam dakwah berarti dakwahnya harus hak. Cara berdakwahnya harus hak. Timingnya, sikon dalam dakwahnya juga harus tepat jika harus tepat. Dari sini ikhwan azakumullah kita bisa menyuarakan dengan tegas satu-satunya dakwah yang dikatakan dakwah bil hikmah hanya dakwatul Islam. Enggak ada lagi yang lain. Semua dakwah, dakwah selain Islam bila hikmah. Dakwahnya kau orang-orang kafirin, dakwahnya kau musyrikin, dakwah-dakwah yang lain dari kalangan non-muslim dakwahnya orang-orang liberal orang-orang sekuler dan yang lain-lainnya bila hikmah kenapa demikian? sebab dakwahnya tidak di atas al-haq <clears throat> kamu katakan dakwah kufriyah dakwah kufriyah dakwah-dakwah kufur boleh dikarenakan pelakunya orang kafir kamu katakan dakwah bila hikmah, silahkan. Dakwah tambah hikmah juga boleh, dikarenakan tidak sesuai dengan makna hikmah yang dimaksud. Kemudian dari semua dakwah-dakwah yang ada di kalangan kaum muslimin kita bisa dengan tegas menyatakan satu-satunya dakwah bil hikmah hanya dakwah salafiyah dakwatus sunnah dakwatul haq dakwahnya para anbiya wal mursalin dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya salafun salihin dakwahnya para sahabah, para tabi'in atau tabi'in dan siapa saja yang mengikuti langkah mereka ila yaumiddin dikarenakan inilah satu-satunya dakwah yang hak yang lainnya kita katakan da'awat munharifah. Dakwah, dakwah yang menyimpang. Bisa dibahasakan dengan da'awatun hizbiyah. Dakwah-dakwah hizbiyah. Apapun namanya. Dikarenakan pertentangan dengan dakwatul hak. Bisa kamu katakan dakwah bila hikmah, dakwah dakwah dengan tanpa hikmah sebab tidak di atas kebenaran penyimpangan jauh dekatnya besar kecilnya tergantung kadarnya masing-masing. Ada yang sangat jauh, ada yang sedang jauhnya, ada yang agak dekat sedikit, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang kecil. Tapi semua dikatakan bila hikmah. <clears throat> gitu ya. Barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan rinci dan detail itu pada poin kedua dan poin yang ketiga. Bisa jadi prinsip dakwahnya itu dakwatus sunnah, dakwatul hak, dakwah salafiyah. Tetapi bisa menjadi sebuah dakwah yang tanpa hikmah ketika poin kedua dan poin ketiganya tidak diperhatikan. Poin keduanya Pak Ivan, menyampaikan dakwahnya pun juga dengan cara-cara yang tepat. Mungkin saja dia dakwah halus sunnah, dakwah salafiyah, dakwah yang mengibarkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, tapi ketika cara-caranya tidak tepat, maka masuk dalam kerangka dakwah bila hikmah, dakwah dengan tanpa hikmah. Bisa jadi sampai pada tingkatan penyimpangan-penyimpangan masuk dalam lingkaran dakwah hizbiyah munharifah atau masih di uh, di antara dakwah salafiyah tetapi dia dakwatun mufsidah dakwah yang merusak dakwah yang mencoreng-moreng nama baiknya dakwah salafiyah dikarenakan kurang hikmah bukan karena prinsip dakwahnya yang menyimpang tapi dikarenakan cara-cara dakwahnya yang tidak tepat barakallahu fikum bisa jadi, bisa jadi uh, prinsipnya dakwatul hak, dakwatul sunnah, dakwah salafiyah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan dengan cara-cara yang benar. Tapi terkadang tidak perhatian dengan timingnya, dengan waktunya, dengan situasi dan kondisinya. Enggak, enggak perhatian dengan dengan ini semuanya. Sehingga yang dia harapkan bil hikmah ternyata bila hikmah yang dia harapkan muslihah membuat perbaikan ternyata mufsidah membuat kerusakan-kerusakan di tengah-tengah dakwah kalau yang terakhir ini kan itu uh, di dalam di tengah-tengah dakwah sunnah dakwah salafiyah sehingga cukup sulit berarti ikhwan ya cukup sulit untuk bisa menyuguhkan sebuah dakwah bil hikmah Ternyata bukan semata-mata harus benar prinsipnya. Lebih jauh ternyata cara-caranya harus juga tepat. Namanya uslub-uslubnya harus tepat. Ternyata juga harus memperhatikan banyak hal yang mungkin di luar uh, perhatian kita. Disuruh memperhatikan situasinya, kondisinya, timingnya, waktunya, dan lain-lain yang disebutkan oleh para ulama dalam perkara dakwah barakallahu Nah, Al-Muhim tergambar di, di, di, di depan kita sekarang ini barakallahu fikum e, gambaran e, hikmah dalam perkara dakwah barakallahu fikum. Ini globalnya adapun perinciannya ikhwan azakumullah ialah dengan langsung menyebutkan bentuk-bentuk hikmah dalam dakwah semuanya tidak lepas dari tiga poin tadi prinsip dakwahnya uslub dakwahnya dan memperhatikan sikon dan timing dalam perkara dakwah barakallahu barakallahu fikum uh, <clears throat> sebelumnya perlu mungkin saya bacakan juga Penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim al jawziyata rahimahullah oh, untuk menggambarkan lebih lanjut lebih lebih luas tentang masalah hikmah fi dakwah. Disebutkan barakallahu fikum bahwasanya hikmah tajma'u asali da'wati jullaha bahwasanya hikmah hikmah dalam dakwah itu mengumpulkan mencakup semua uslub-uslub dakwah min wa'win wa jadalin wa quwwatin wa hujjatin wa ibtali da'wal khasmi wa istidlalin wa ghairi dhalik baik dakwah dengan mauidhah dakwah dengan jidal ini pada waktunya masing-masing dakwah dengan kuah dengan kekuatan dengan hujah membatalkan pengakuan-pengakuan musuh-musuh dakwah dengan istidlal, berdalil, beristimbat dan yang lain-lainnya. Dari sinilah barakallahu fikum hikmah itu adalah uslub dakwahnya para anbiya wal mursalin. Uslub dakwahnya para anbiya wal mursalin dikarenakan merekalah yang menerapkan semua uslub-uslub di atas yang menerangkan tentang uslub-uslub di atas. Maka yang namanya hikmah dalam perkara dakwah hiya ma'rifatu ma jaa'a anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min alkitab was sunnah wa ma yata'allaqu bihima min ulumin syar'iyyah Makanya namanya hikmah harus mengenali, mengetahui apa-apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bimbingan Alkitab, Sunnah dan mengilmui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduanya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduanya. Barakallahu fikum. Ini dari beliau rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya hikmah itu semuanya ada pada manhajul anbiya wal mursalin dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dalam cara dakwah mengharuskan pelakunya, mengharuskan para dai-nya untuk mengerti ilmu. Harus memahami bimbingan ilmu kitab sunnah, memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduanya. Dakwahnya ala ilmin juga Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah nah, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah juga menyatakan Ketika menjelaskan masalah hikmah pula Beliau menyatakan fayasta'milul asalibal munasibah lil hali wal maqam maka seorang dai harus bisa menggunakan uslub uslub dakwah sesuai dengan makomnya, sesuai dengan sikonnya. Falaisan nasu sawa'an fil fahmi wal ilmi Walaisu sawa'an fi linil janib wa ghiladih Walaisu sawa'an fi tawadu'i lil haqqi wal istikbari an Umat manusia, audiens dakwah, para mad'u tidak sama dalam pemahamannya, tidak sama tentang ilmunya. Ada yang alim, ada yang jahil, ada yang yuhibul ilm mencintai ilmu, ada yang enggak senang dengan ilmu, macam-macam. Mereka juga tidak sama akhlaknya, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang subuh panjang, subuh pendek, gampang meledak, lama meledaknya, ada yang penyabar, ada yang tidak, macam-macam. Dan para mad'u juga tidak sama. Terkait dengan mereka tunduk kepada al-haq ataukah mereka sombong mengingkari al-haq, macam-macam. Ada yang gampang menerima, ada yang menerima setelah diterangkan panjang lebar, ada yang mujadil, suka mendebat, ada yang sombong, ada yang enggan, macam-macam. Kata beliau, "Fal yasta'mil ma'a kulli syakhsin ma yunasibuh." maka hendaknya seorang dai dia menggunakan cara-cara yang tepat bersama dengan masing-masing pihak. Dengan orang seperti ini, caranya seperti ini. Orang seperti itu, caranya seperti ini. Mendakwai orang alim, caranya seperti ini. Mendakwai orang yang jahil, caranya seperti ini. Lain lagi. Mendakwai orang yang yuhibbul ilmu, mencintai ilmu dengan cara A. Mendakwai orang yang yang suka ngeyel dengan cara B. Macam-macam maka dia harus menggunakan uslub untuk masing-masing orang dan kondisinya masing-masing. Qala wa yakunu aqraba ila qabulihi wa qiyadih. Itu semua akan lebih mudah bagi orang tadi untuk menerima dakwahnya dan tunduk pada dakwahnya. Beliau mengatakan fa inna hadza dakwati da'wati ila Allah bil hikmah, maka semua tadi termasuk bagian dakwah dengan hikmah. Barakallahu fikum. Naam. Tergambar di khonam azakumullah. mafhum hikmah dalam perkara dakwah. Kalau saya membayangkan begitu sulit sungguhnya ya ikhwan. Seorang dai harus betul-betul memiliki skill yang komplit. Gitu ya tidak hanya dituntut untuk dakwahnya al-haq dia dituntut untuk mengetahui audiens dakwahnya lalu mendakwai masing-masingnya dengan uslub yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing barakallahu fikum dia harus paham betul situasi kondisi makom, waktu dakwahnya. Sehingga dia menyampaikan dakwahnya sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasinya. Ila akhirnya Sehingga berarti dakwah itu bukan asbun asal bunyi. Dakwah itu bukan dilakukan oleh asmuni orang yang asal bunyi tapi dakwah itu memerlukan sekian banyak perangkat-perangkat panjang. Barakallahu fikum. Sehingga yang tampil dalam dakwah ilallah juga bukan sembarang pihak, bukan bukan bukan sembarang orang barakallahu fikum. Orang-orang yang telah ada pada dia perangkat-perangkat tadi. Itu supaya dakwahnya rahmah, dakwahnya tenang, dakwahnya ilmiah, dakwahnya mengandung kemaslahatan, dakwah perbaikan bukan dakwah fitnah ila akhirih. Barakallahu fikum. Ini yang diharapkan uh, pada hikmah fil dakwah ini yang akan kita kaji insyaallah taala sekali lagi harapannya supaya masing-masing kita evaluasi diri, muhasabah dan mewujudkan sekuat tenaga dakwah dia betul-betul dakwah bil hikmah memiliki hikmah dalam dakwahnya barakallahu fikum sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua pembahasan inti langsung dimainkan intinya ya Pak dikarenakan panjang yang ingin yang, yang, ingin diutarakan yaitu mawahirud dakwah bentuk-bentuk hikmah dalam perkara dakwah. Yang pertama dan yang paling utama ialah dakwahnya harus dibangun di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah pada semua sisi-sisi dakwahnya. Ini asas yang sangat mendasar pada dakwatul hak, dakwatul sunnah, dakwah salafiyah. Ciri khasnya ahlu sunnah. Ciri khasnya Ahlus Sunnah. Dakwahnya dibangun di atas bimbingan Alkitab Sunnah di atas pemahaman salaful ummah dalam semua sisi-sisi dakwahnya. Yang pertama terkait dengan dai-nya. Dai-nya adalah seseorang yang benar manhajnya manhajnya, akidahnya, dakwahnya, manhaj Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dainya dai sunni. Dainya dai sunni. Barakallahu fikum. Adapun dai-dai yang tidak sesuai dengan sunnah Maka dinyatakan dakwahnya bila hikmah Dai-dai yang tidak di atas Alkitab Sunnah Dimasukkan dalam kerangka du'atul dhalal Dai-dai yang mengajak orang kepada kesesatan dalam hadis disebut dengan du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai di atas pintu-pintu jahannam. Man ajabahum qadhafuhu ilaiha. Siapa saja yang mengijabai dai-dai tadi, maka mereka akan menjerembabkan dia, memasukkan dia ke dalam neraka tadi. Jadi ada dua macam dai. Ada duatul haq, duatul sunnah, ada duatul batil, duatul bidah wadzalalah. Dikatakan hikmah dakwahnya kalau da'inya nya dai sunnah. Dikatakan bila hikmah dengan tambah hikmah kalau da'inya nya bukan dai sunnah. Ingat ini koidah bukan klaim. Orang kadang kalau mendengar gini-gini dikiranya main klaim. Wah, berarti semuanya sesat, dia tok yang benar. Gagal paham. Atau memang nggak punya pemahaman sama sekali. Atau jangan-jangan pemahamannya malang. Tahu malang ya? Miring. Gitu ya. Ini kaidah. Kita di, diminta untuk menyesuaikan dengan prinsip tadi. Mari bersama-sama kita menjadi para dai-dai sunnah. Jangan menjadi dai-dai bid'ah. Dakwah kamu dikatakan dakwah, dakwah hikmah ketika dai-nya dai dai di atas sunnah. Barakallahu fikum. Itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayatnya sangat-sangat mengkhawatirkan para AMA, para imatul mudhillin menimpa umatnya. Belum mengatakan dalam sabdanya dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu ardah hadis yang tawil cukup panjang dalam petikannya Rasul mengatakan akhwafu ma khafu alaikum al a'immatal mudhillin yang paling aku khawatirkan menimpa kalian ialah para imam-imam penyesat umat a'immah meliputi orang yang dikatakan alim alim-alim dai-dai penyesat umat Dikatakan juga penguasa-penguasa penyesat umat. Ha? bisa ulama, bisa umara, bisa muluk, raja-raja penyesat umat. Tapi yang paling pertama kali disebutkan a'immatun mudillin itu tokoh-tokoh penyesat umat. Berarti memang ada di tengah-tengah umat ini para penyesat. Dia sebagai dai, dia sebagai juru dakwah, dia sebagai alim, dikatakan alim, tapi dikatakan mudhillun, penyesat umat. Ini semua dakwahnya menyimpang bukan dakwah hikmah. Yang dakwah hikmah kalau dai-nya di atas sunnah, maka evaluasinya sudahkah kita di atas sunnah? Sudahkah manhaj kita di atas sunnah? Sudahkah akidah kita di atas sunnah? Sudahkah ibadah kita, muamalah kita, akhlakiah kita di atas sunnah? Sudahkah dakwah yang kita uh, upayakan selama di atas sunnah? Evaluasi. Sudah alhamdulillah, belum segera menuju kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pada uslub dakwahnya. Uslub-uslub dakwahnya juga harus dengan bimbingan Quran dan sunnah uslubnya harus di atas minhajun nubuah. Bagaimana para Ambiyah wal mursalin dalam berdakwah, bagaimana uslub mereka, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam dalam berdakwah, bagaimana uslubnya beliau, bagaimana salafun salihin, salafun salih dalam berdakwah, bagaimana uslub mereka dalam dalam berdakwah. Contoh itu. Nanti akan dirinci insyaallah. Yang kita tekankan adalah uslubnya harus dengan bimbingan Alkitab Sunnah. Barakallahu fikum. Ketika tidak sesuai dengan bimbingan ini, maka dakwahnya dikatakan menyimpang. Namanya al-asalib munharifah fi dakwah. Uslub uslubnya menyimpang dalam cara dakwah. Bila hikmah dengan tambah hikmah. Yang dengan hikmah ketika uslubnya sesuai dengan uslub nabawi. Uslub yang sesuai dengan bimbingan al Quran was sunnah dengan pemahaman salaful ummah al-asali yang ketiga meliputi al-wasail wasilah wasilah dakwahnya sarana prasarana dakwahnya harus sesuai dengan bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah Bagaimana wasilah-wasilah yang dipakai Rasul dalam berdakwah? Bagaimana wasilah-wasilah yang dipakai salafun rasulun dalam perkara dakwah? Apa saja wasilahnya? Kerjakan. Maka di sini tidak bisa melakukan inovasi-inovasi dalam dakwah yang melanggar syariat. Para dai, para duat, para alim ulama Nah, para tokoh-tokoh agama tidak diizinkan untuk membuat inovasi baru dalam perkara dakwah yang melanggar syariat. Dia hanya bisa mengembangkan sesuatu yang sudah ada contoh syariatnya sesuai dengan perkembangan zamannya, tapi tidak membuat perkara baru. Wasilah dakwahnya juga sesuai dengan kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah, tauqifiyah. Yang kita tekankan adalah sesuai dengan Quran dan sunnahnya. Dainya, uslub dakwahnya, wasilah dakwahnya. Tayyip Kemudian yang keempat, muatan-muatan dakwahnya. Tayyip muatan-muatan dakwahnya. Apa yang dia sampaikan kepada umat adalah ulum syariah ilmu-ilmu syariat ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu yang bersumber dari Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful umum Ketika dia menyampaikan bab akidah, akidahnya dengan prinsip ini. Dia menyampaikan ah, masalah fikih, ahkam syariah dengan prinsip ini. Dia menyampaikan masalah ibadah, ibadah dengan prinsip ini. Dia membahas masalah akhlak, masalah adab, masalah muamalah, prinsip ini. Dia membahas masalah jual beli, prinsip ini. Semua muatan-muatan dakwahnya tema-tema dakwahnya, materi-materi dakwahnya harus dari ilmu syariat dengan bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ketika yang dia sampaikan itu melenceng dari ilmu syariat, maka dia dinyatakan dakwah ilal batil. Mendakwahkan perkara kebatilan, mendakwahkan perkara penyimpangan, mendakwahkan perkara kesesatan tanpa hikmah. Udah ini ya. Hah? Paham ya, ya? Itu terkait dengan muatan-muatannya. Sehingga semua sisi-sisi dakwahnya itu harus dengan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini ciri khasnya Al Sunnah. Ciri khasnya dakwah sunnah, dakwah salafiyah barakallahu fikum. Ayat wa ahadith yang menjelaskan tentang ini semua begitu masyhur begitu ma'ruf di kalangan kita semua. Barakallahu fikum. Ayat hadis yang mengharuskan kita kembali kepada bimbingan kitab sudah dengan pemahaman salaful ummah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di antaranya yang disebutkan di dalam surah Ali Imran Allah menyatakan wa'tasimu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah dan jangan berpecah belah ya wa'tasimu bihablillahi jami'an perintah i'tisam dengan tali Allah tali Allah Quran sunnah tauhid Islam semua yang sama barakallahu fikum perintah untuk i'tisam bis sunnah di dalam semua hal juga dimasukkan di dalamnya ialah i'tisam eh, bisunnah dalam perkara dakwah ilallah barakallahu fikum na'am <clears throat> ini adalah keistimewaan dakwah salafiyah keistimewaan manhaj salaf dan yang berkaitan dengannya barakallahu fikum wadah insyaallah ya wadah di sini ada sebuah kaidah umum sebuah kaidah umum disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudul Aql wa Naql juz yang pertama halaman 234 kaidahnya adalah <clears throat> كل من دعا كل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من الكتاب والسنة فقد دعا إلى بدعة وضلالة كل من دعا ila syai'in minad dini bila aslin minal kitabi was sunnah faqad da'a ila bid'atin wa dhalalah siapa saja man di sini umum ya namanya man apa ini man mausul man istifham man syarat siapa saja Mausul ya. Mausul ya. Yang betul aja. al man umumnya ikhwan. Siapa saja yang mendakwahkan sesuatu dari agama ini dengan tanpa dengan tanpa landasan Quran dan sunnah maka sungguh dia telah mendakwahkan kebid'ahan dan kesesatan. Gamblang ya. Siapa saja yang mendakwahkan sesuatu dari agama ini dengan tanpa pondasi, dengan tanpa prinsip, dengan tanpa landasan Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah mendakwakan kebid'ahan dan kesesatan. Sehingga ada hanya dakwatu sunnah dan dakwatu bolalah. Maka kita harus berupaya masuk dalam kerangka dakwatu sunnah. Kalau tidak, dimasukkan dalam dakwatu bolalah. Pada umumnya, warahmatullahi Beliau juga membahasakan dengan bahasa yang lain. Kullu ma khalafan nususa fahuwa bid'atun bil ittifaq. <clears throat> segala sesuatu yang bertentangan dengan nas nas dalil maka dia dikatakan bid'ah dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. <clears throat> Cukup jelas. Beliau juga menyampaikan sebuah pernyataan masih ucapan Syekh Husain bin Taimiyah rahimahullahu taala <clears throat> pada kitab beliau yang disebutkan tadi Dar'u Ta'adul Aqli wan Naql beliau menyatakan wa amma idza kana al insanu fi maqami da'wati li ghairihi wal bayani lahu wa fi maqamin nadhari aidan فعليه أن يعتصم أيضا بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك apabila seorang insan adapun apabila seorang insan itu pada makom makomnya mendakwahi orang lain dan menjelaskan kepada orang lain atau pada makom nabar makom dia mencermati sesuatu maka wajib atas dia untuk beriktisam berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah dan wajib bagi dia mendakwahkan Alkitab was Sunnah. Ini dalam kitab yang sama Dar'u Ta'arudil Akli wa Naql juz yang pertama di halaman 235. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan kaidah muhimmah dalam perkara seperti ini. Ini prinsip mendasar dakwah sunnah tidak menerima kecuali dari Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Wallah insyaallah ya. Wallah, Ketika ada sebuah dakwah dibangun di atas akal semata. Bid'ah munharifah. Dikatakan sebagai dakwah yang menyimpang. Ini dakwahnya ahli filsafat, ahli kalam dan yang lain-lainnya. Ketika dakwahnya dibangun di atas dasar naluri, perasaan, mimpi-mimpi dan yang lain-lainnya, dongeng-dongeng, ini dakwahnya kaum ya, Dakwah yang menyimpang bila hikmah. Paham? Ketika dakwahnya dibangun di atas apapun dari perkara-perkara yang lainnya di luar Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka dikatakan dakwah dakwatul dalalah dakwah yang menyesatkan barakallahu fikum <clears throat> dipahami insyaallah ya dipahami ini namanya hikmah ketika dakwah kita dengan bimbingan seperti ini maka dakwah kita dikatakan hikmah itu namanya isobatul haq isobatul haq kaulan wahala semua pernyataan Kondisi dakwah kita selalu menepati kebenaran. Itulah hikmah dalam perkara dakwah. Masya Allah. <clears throat> Yang ke Yang kedua Di antara Bentuk hikmah dalam perkara dakwah Yang kedua Barakallahu fikum ialah Ad-da'watu ilallahi ala ilmin wa basirah Berdakwah kepada Allah di atas ilmu dan basirah Itu hikmah dan perkara dakwah Dijelaskan oleh Asyib bin Uthaymin rahimahullah Fal ilmu huwa asasud da'wah wa madatud dakwah wa la yumkinu abadan lidakwatin an tatimma 'ala al-wajhi alladhi yardahu Allah azza wa jal illa idza kanat mabniyatan 'ala al-ilmi ilmu itu asas dakwah Ilmu itu materi utama dalam dakwah. Tidak mungkin abadan selama-lamanya. Tidak mungkin ada sebuah dakwah yang sempurna sesuai dengan yang Allah ridhoi kecuali ketika dia dibangun di atas dasar ilmu. Asas ya Ilmu apa ini? Ilmu syariah, ilmu syariah ya ikhwan. Dibangun di atas dasar ilmu. Belum mengatakan lagi setelah itu kullu da'watin bila ilmin fa innaha la budda ay yakuna fiha inhirafun wa dhalal semua dakwah dengan tanpa ilmu maka dia pasti dan pasti terjadi padanya penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Walihada hadar Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadzal amr indama يقبض ulama فلا فلا فلا يبقى إلا رؤساء جهال juhal بغير علم فيضلون ويضلون. oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan warning memberikan peringatan dari perkara satu ini ketika para ulama dicabut nyawanya ketika para ulama telah telah wafat dan tidak tersisa kecuali para tokoh-tokoh yang jahil mereka berfatwa dengan tambah ilmu akhirnya mereka menyesatkan dan sesat barakallahu hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma maka ilmu itu asasnya dakwah dakwah kita dikatakan dakwah bil hikmah ketika dibangun di atas ilmu dan basirah tanpa ilmu maka dakwahnya rusak, merusak, sesat, menyesatkan. Itu pasti. Sedikit banyak tergantung bagaimana e, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dalil untuk bab ini ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Yusuf. Ayat yang ke 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin artinya katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam Inilah jalanku. Inilah jalanku. Yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Ala basiratin. Rasul berdakwah di atas basirah. Umat beliau, para pengikutnya beliau dari umatnya kaum muslimin berdakwah. Dakwahnya juga ala basiratin di atas basirah. Kalau tidak, maka berarti menyimpang dari minhaj nubuah. Barakallahu fikum. Uh, dalam tafsirnya yang penting azakumullah yang namanya basirah adalah al-ilmu wal huda. Di atas ilmu, di atas bimbingan-bimbingan ilmu. Ala Ilmu. Barakallahu fikum. Ala ilmu ya ikhwan. Fa ad-da'watu biduni ilmin Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, "Fa innaha da'watun 'ala jahlin wa da'watu al jahli dararuha akbar min naf'iha." Dakwah dengan tanpa ilmu mm, maka dia dikatakan dakwah di atas kejahilan. Sementara dakwah di atas kejahilan madaratnya lebih besar daripada kemanfaatannya barakallahu fikum. Sehingga harus dengan dasar ilmu ala ilmin ala basiratin dengan dasar ayat ini. Yang ini akan kita perpanjang. Sebab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan menjabarkan ayat ini. Disebutkan dalam kitab beliau As-Sah wal Islamiyah betul betul Tawjihat di cetakannya punya saya ini, Ikhwan. Eh, cetakan tahun 1993 1414 Hijriah. Kalau 93 sekarang 2017 berarti berapa ya, Pak? 20 24 tahun yang lalu. Ya. Masya Allah Nama ya Pak. Ketika menerangkan ayat ini beliau menjabarkan Ya dijabarkan supaya dengan bimbingannya para ulama kita bimbingannya para masyayikh al-kibar. Beliau mengatakan wa ta'ammal ayyuhad da'i ayyuhad da'iyatu lillah ta'ala ala basiratin ay ala basiratin fi thalathati umur. Perhatikan baik-baik wahai para dai dai ilallah. Firman Allah di atas. Allah mengatakan di atas basirah ala basirah. Maksudnya adalah ala basiratin fi thalathati umur di atas basirah pada tiga perkara. Ini harus diperhatikan oleh para dai. Disampaikan untuk evaluasi, untuk muhasabah. Kita sudah komplit apa belum basirahnya ini? Kalau sudah alhamdulillah pertahankan, sempurnakan kalau belum wujudkan, kalau tidak bisa mundur teratur. Urusan dakwah ada aturan mainnya, ada ketentuan-ketentuannya. Yang nggak sesuai dengan ketentuan, Bok tahu diri, mau mundur teratur. Ambil pena, ambil pensil, ambil uh, buku tulis, ngaji yang baik, belajar kembali, wujudkan sifat-sifat yang ada, terpenuhi, baru kemudian lanjut dalam dunia dakwah. Barakallahu Evaluasi. Ingat bukan mengklaim. Jangan dikira yang berbicara sudah semuanya evaluasi. Nanti kalau belum dan belum jangkep, nanti uh, sementara uh, mundur dulu ya ikhwan. Gitu ya. Evaluasi. Barakallahu fikum. Kok yang ngomong ini ternyata saat belum jangkep, ya sudah, mundur dulu sementara pensiun. Nah, dari dakwah dilengkapi, disempurnakan, nanti maju kembali. Barakallahu fikum. Tahu diri. Barakallahu fikum. Tiga kata beliau. Yang pertama ialah ayyakuna ala basiratin fima yad'u ilaihi Dia harus di atas basirah pada apa yang dia dakwahkan di atas ilmu pada apa yang dia sampaikan. Kata beliau, bi ayyakuna aliman bil hukm syar'i alladhi yad'u ilaih. Sang dai harus alim, harus memiliki ilmu tentang hukum-hukum syariat tentang apa yang dia dakwahkan. Dainya harus punya ilmu yang dia dakwahkan juga dengan dasar ilmu Quran dan sunnah ilmu syariat Barakallahu fikum Berarti poin pertama ini ikhwan fillah Azzaikumullah menjelaskan kepada kita tentang sifat daiyah. Sifat-sifat eh, kriteria-kriteria sang dai. Dai ada kriterianya, ada sifat-sifatnya supaya dia di atas basirah pada apa yang dia dakwahkan. Yang pertama al-ilmu. Dia harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Pertanyaannya adalah sebanyak apa ilmunya? Sebanyak apa ilmunya? Jawabannya minimalnya sebatas apa yang dia sampaikan. Ketika menyampaikan sesuatu, ini harus dia ketahui ilmu dan selo ilmunya. Berarti tergantung skalanya masing-masing. Itu makna sabdanya Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku. Itu ilmunya dari Rasulullah ya kawan dari sunnah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ketika Anda menyampaikan satu ayat, harus punya ilmu syariat tentang ayat di atas. Anda menyampaikan sebuah sunnah, hadisnya Rasul, harus punya ilmu syariat tentang uh, hadis di atas. Anda menyampaikan sebuah tema, materi, harus punya ilmu syariat tentang tema di atas. Itu minimal. Itu minimal. Basiratun fima yad'u ilai jadi ketika berbicara itu ilmiah. Tidak menggunakan yang lain-lainnya, ilmiah. Ilmu itu ayat, hadis, keterangan ulama, ayat, hadis, keterangan para ulama dengan benar. Skalanya masing-masing. Kalau skalanya skala kecil, itu minimalnya itu. Tapi kalau sudah dia itu berdakwah dengan skala lebih luas lagi, sudah mulai mendakwai banyak pihak, naik regional, naik nasional, luas internasional, dai internasional. Maka dia harus menguasai semua bidang-bidang ilmu agama. Barakallahu fikum. Usulul ilmi wasigharuha qabla kibariha. Dia harus tahu ilmu-ilmu pondasinya. Pondasi-pondasi ilmu, akidah. Ha? harus tahu usul akidah masalah manhajiyah, usul manhaj, usul sunnah, memiliki usul eh, ilmu ilmu dasar terkait dengan masalah ayat, Quran, tafsir, hadis, fikih dan yang lain-lainnya. Menguasai ilmu tadi barakallahu fikum. Dikarenakan dia akan menghadapi sekian banyak orang, sekian banyak jenis manusia, dia akan menghadapi sekian banyak masyakil, masyakil yang disampaikan mad'u mad'unya kepada dia dalam semua bidang, dalam semua hal. Karena macam-macam madunya. Antum menyampaikan tema masalah syukur nikmat yang datang fukorol masakin. <laughs> Ustaz, temanya antum syukur nikmat, syukur nikmat Ustaz. Kitanya orang fukorol wal masakin Ustaz. Mau menyampaikan problem Ustaz. Problem apa ini kehidupan? Pembahasan tentang masalah syukur, tapi pertanyaannya masalah sabar. Ayah. Iya. Hah? pembahasan masalah sabar menghadapi musibah-musibah yang ada yang datang orang yang konsultasi semuanya. Ustaz, anak saya. Ustaz, istri pertamaku. Eh, ah, istriku. Masya Allah. Ya, mungkin ada yang pertama, ada yang kedua ya. Masya Allah. Nah, Ustaz orang tuaku, Ustaz gimana, Ustaz bagaimana. Antum hanya menyampaikan bab sabar. Pertanyaannya sak, sak gudang. Itu ketika menghadapi banyak orang, dia harus mengerti al-ulum asy-syar'iyyah. Sesuai dengan skala dakwahnya, harus memiliki ilmu yang sepadan. Al-alim. Dipahami misalnya? Al-ilm. Namanya al basirah di atas ilmu. Al-ilm ya. Ditambahkan lagi, <clears throat> Ditambahkan lagi. Di sini si Ibnu Utsaimin uh, menyebutkan satu poin. Ilmu yang harus ada pada sang dai. Yang berikutnya lagi sifatnya para dai barakallahu fikum Sebentar ya ikhwan. Tadi masalah ilmu. Uh, eh, <clears throat> Baik. Dia memiliki ilmu syar'i, betul. Memiliki uh, ilmu tentang apa yang dia utarakan, betul. Uh, penambahan berikutnya nanti akan sampaikan pada poin-poin yang lainnya. Dia juga harus memiliki ilmu terkait dengan kondisi madu'unya, memiliki ilmu terkait dengan kaifiah dakwahnya, memiliki ilmu terkait dengan wasilah dakwah dan yang berkaitan dengannya. Yang ini disendirikan dalam pembahasan poin 2 dan 3 dari pembahasan basirah. Karena Syekh Utsaimin akan membawakan lebih rinci tentang masalah itu. Sehingga fokus terkait dengan ilmu memiliki ilmu syar'i. Memiliki ilmu syar'i tentang apa yang dia dakwahkan sesuai dengan skala dakwahnya masing-masing. Barakallahu fiikum. Hmm, naam. Wadah. Baik, baik, ikhwan. Sifat yang kedua, yang harus dimiliki oleh seorang dai ialah ikhlasun niyati fi da'watih mengikhlaskan niat dalam dakwahnya mengikhlaskan niat dalam dakwahnya dakwah itu adalah ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang paling afdal. Dikarenakan para dai-nya dikatakan sebagai orang yang paling bagus ucapannya. Waman ahsanu qawlan mimman ilallah. Yang namanya ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketika dikerjakan dengan keikhlasan. Yang kedua, mutabaah sesuai dengan sunnah. Yang ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya basirah pada kaifiah dakwah, uslub dakwah itu terkadang ala sunnah. Yang sekarang ini adalah keikhlasan. Ibadah dakwah adalah ibadah. Ibadah harus ikhlas. Semua bentuk ibadah wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum termasuk perkara yang sangat urgent, yang sangat mendasar yang harus ada pada para dai. Di depan saya ada sebuah risalah dengan judul Ususu Manhajis Salaf fi Da'wati Allah karya Fawaz suhaimi Fawaz suhaimi ini kitab ditakdim oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ditakdim oleh Syekh Ubad Al-Jabiri hafizahullah ditakdim oleh Syekh Saleh Al-Hudaifi ya, pengajar di Masjid Nabawi sudah tua orangnya Syekh eh, Ali Al-Hudaifi imam Masjid Nabawi empat masyayikh semua adalah alus sunnah di risalah ini disebutkan penjelasan tentang para dai-nya, keikhlasan. Dikatakan di sini, "Inna min ahammil muhimmat fi najahid dakwah ma yatahalla bihi sahibud da'wati ila Allah min ikhlasihi min ikhlasin fi da'watihi wa bughyatin li mardati rabbih." termasuk perkara yang paling penting yang paling urgen untuk suksesnya sebuah dakwah ialah akhlak yang harus berhias dengannya pelaku dakwah yaitu keikhlasan dalam dakwahnya dan dia mengharapkan ridha Rabbnya tabaraka wa taala Dikatakan di sini wala najaha lid ila Allah illa idza kanat lillahi qaulan wa fi'lan wa iradatan wa qasda idid da'watu ibadah tidak akan sukses sebuah dakwah ilallah itu kecuali kalau dakwahnya lillahi ta'ala ucapannya, perbuatannya, niatannya, maksud dan tujuannya semuanya harus lillahi ta'ala sebab yang namanya dakwah adalah ibadah Wallah. Sehingga semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang masalah keikhlasan dalam perkara ibadah itu dipakai untuk ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Itu semua ibadah di dalamnya dakwah juga termasuk. Dakwah juga termasuk. Barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat. Semua terkait dengan niat dimasukkan dakwah juga di dalamnya. Barakallahu fikum. Al-muhim Eh, itu khulasannya semua ayat, semua hadis yang memerintahkan ikhlas dalam perkara ibadah itu dibagi dalil untuk pembahasan ikhlas dalam dakwah ilallah. Sebab sebab barakallahu fikum dakwah adalah ibadah. Dan perlu diingat ya ikhwan, keikhlasan dalam perkara dakwah ini merupakan kunci suksesnya dakwah dia, kunci pertolongan Allah untuk uh, kaum muslimin dan dakwah muslimin. Kunci izzah kemuliaan umat barakallahu fikum disebutkan wa mimma yajibu ala du'atil islam al ilmu bi annahu la nusrata lahum illa bil ikhlas wa la izzata lil ummati illa bi ikhlasiha wa sulukiha sirata rabbiha wa hubbiha sunnata nabiyyiha sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقد جعل الله الإخلاص سببا في القوة على الأعداء من الكفار وسببا موجبا لنصرة دينه وعزة المسلمين perkara yang wajib atas para dai dai Islam ialah mengilmui, mengetahui. Tidak mungkin mereka mendapatkan pertolongan Allah dalam dakwah melainkan dengan keikhlasan. Tidak akan mungkin terwujud izzatul Islam, izzah kemuliaan, kejayaan Islam wal muslimin melainkan dengan mereka mengikhlaskan langkah-langkah mereka dalam menempuh Siratul mustaqim mereka ikhlas dalam mencintai sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan keikhlasan ini sebagai sebab kaum muslimin bisa punya kekuatan melawan musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Keikhlasan sebagai sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan sebagai sebab tercapainya izzul Islam wal muslimin. Barakallahu fikum. Ini pentingnya keikhlasan dalam cara dakwah. Barakallahu fikum. Uh, yang paling penting ikhwan azakumullah apa bentuk keikhlasan dalam dakwah? Kapan orang itu dikatakan ikhlas dalam cara dakwah? Jawabannya adalah ada beberapa bentuk. Ini yang paling penting supaya tergambar pada kita semuanya dai dai yang mukhlis Yang pertama ialah ayyad'uwa ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ila sabilihi wa ilal khairil alladhi amara bih Sang dai itu berdakwah mengajak orang kembali kepada Allah. Yad'u Allah, mengajak orang lain kembali kepada Allah kembali ke jalan Allah. Kembali kepada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada dinul hak agama yang benar. Mengajak kepada akidah sahihah, mengajak kepada manhaj yang lurus para salaf, mengajak kepada akhlak yang mulia, yang semua tadi itu diajarkan dalam Islam, mengajak berbagai kebaikan. Itu keikhlasan. Lawannya adalah dia la yad'u ila nafsihi wa la yad'u ila ra'yihi wa la yad'u ila hizbihi. Dia tidak mengajak orang kembali kepada pendapatnya pribadi. Dia tidak mengajak orang lain kembali kepada ha, ah, ideologinya pribadi. Tidak mengajak orang kembali kepada partainya, kelompoknya, golongannya. Tidak. Tapi mengajak orang lain kembali kepada Allah, kejaran Allah, kembali kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal. <clears throat> Itu namanya mukhlis fi da'wati. Barakallahu Ini yang disebutkan dalam banyak ayat ketika menjelaskan tentang masalah dakwah. Mesti menggunakan kalimat ad-da'watu ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Pasti menggunakan kata-kata sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbik. Di ayat yang lain menggunakan kalimat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dakwah itu kepada Allah. Ke jalan Allah. Kepada kebaikan-kebaikan yang Allah bimbingkan, yang Allah perintahkan. Itu namanya keikhlasan. Bukan mengajak orang kembali kepada pikirannya, rokyunya, pendapatnya, partainya, kelompoknya, golongannya. Bukan mendakwakan orang untuk fanatik kepada dia, fanatik kepada pondoknya, fanatik kepada yayasannya, fanatik kepada eh, yang lain-lainnya. tidak, Tidak ada itu semuanya. Ya betul, betul kepada Allah. Dengan keikhlasan inilah sang dai tadi itu betul-betul di atas manhaj yang lurus dalam cara dakwahnya. Dengan keikhlasan inilah sang dai betul-betul selamat dari berbagai macam dakwah hizbiyah. Selamat dari dakwah-dakwah hizbiyah yang mengajak pelakunya kepada hizibnya masing-masing. Ini yang pertama itu. Ya. Disebutkan di sini dalam risalah usus manhaj salaf da'wati ila Allah oleh Fawwas Suhaimi beliau mengatakan sini wadda wadda'iyatul mukhlis huwa alladhi yujannibu دعوته للإسلام مضار الانحراف مضار الانحراف البدعية التي تحرف الدعوة عن منهجها الصحيح وهو الذي يسلك سبيل سلف الأمة ويسلك في دعوته سبيل المرسلين ويتبع Tariqah sahabati wa tabi'in dai yang ikhlas dai yang ikhlas adalah dai yang menjauhkan menjauhkan dakwah dia kepada Islam menjauhkannya dari mara bahaya madarat madarat penyimpangan-penyimpangan akidah penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang bisa menyelewengkan dakwah dia dari manhajnya yang sahih. Dai yang mukhlis, dia menjauhkan dari semua hizbiyah, hizbiyah, asabiyah, asabiyah, menjauhkan dakwahnya dia dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ideologi yang sesat, yang radikal, dijauhkan semuanya itu. Dia mendakwakannya kepada Allah, dakwah kepada Allah, ke jalan Allah. Dikatakan di sini, dai yang ikhlas adalah dai yang menempuh, yang meniti jejak langkah salafun Salih dai yang menempuh jalannya para ambiya wal mursalin dalam dakwahnya. Seorang dai yang mengikuti tariqah salaf, tabi'in, sahabat, tabi'in atau tabi'in dalam dakwahnya. Bahasa singkatnya berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah, kepada perkara kebaikan, bukan kepada kelompoknya, hizbiyahnya, asobiyahnya, eh, ideologinya, pendapatnya pribadi. lah. Dari sini yang namanya dai yang mukhlis betul-betul lurus akidah, lurus manhaj, lurus prinsip, lurus semuanya dan mengajak orang kepadanya selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan hizbiyah, hizbiyah, asabiyah, munharifah dalam perkara dakwah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai yang ikhlas itu betul-betul sunni genah Genah itu bahasa Jawa Timuran ya, Pak. Sunni yang genah Sun yang benar barakallahu. <clears throat> Ini yang pertama. Ciri dai itu ikhlas dalam kerana dakwah. Barakallahu fikum. Yang kedua. <clears throat> yang kedua ialah ihtisabul ajr indallah Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata dengan dakwahnya. Bughyatu rabbih. Dia betul-betul semata-mata mengharapkan mendambakan keridhaan Allah dengan dakwahnya. Tidak ada riak dalam dakwahnya, tidak ada sum'ah dalam dakwahnya. Tidak dalam rangka untuk mencari kemasyhuran, ketenaran, prestise, nama baik, jabatan, tahta, harta, wanita, dan yang lain-lainnya. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi pada dakwahnya. Barakallahu fikum. Ini orang yang ikhlas dalam dakwah. <clears throat> Seseorang yang dakwahnya punya niatan-niatan yang tidak beres tadi, ujung-ujungnya adalah kegagalan. Wa kullu da'watin taqumu ala ghairil ikhlas min hubbis sum'ah riya warriya wasyuhrah au talabil jah wasiyasah au talabid dunya wa mafatiniha hariyun ayyatakhabbata ashabuha wa ayyafshala amruha semua dakwah semua dakwah ketika dibangun di atas selain keikhlasan. Dakwah yang dibangun di atas cinta sum'ah, kepingin didengarkan orang lain. Cinta riak, cinta kemasyhuran. Dakwah yang dibangun dalam rangka mencari jabatan, kedudukan. Dakwah yang dibangun untuk mencari dunia, kesenangan dunia, fitnah dunia. Pasti, pasti pelakunya itu akan goncang, akan menyimpang dan dakwah dia akan gagal. Jangan pandang pengikut. Gagal tidaknya sebuah dakwah itu dipandang dari sisi prinsipnya. Dikatakan gagal dakwah dia menyimpang dari dakwatul anbiya wal mursalin. Itu namanya keikhlasan. Sehingga tujuan dia bukan cari pengikut. Tujuan dia bukan cari murid. Tujuan dia bukan cari jabatan bukan cari uh, e, titel, gelar A, B, C, D, S, S, S, S. Sampai banyak gitu. Enggak ya. Tapi dia betul-betul dengan dakwah ini mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Dia beribadah kepada Allah dengan dakwah yang disampaikan. Mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Dan mengharapkan janji-janji akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada mukhlisun fi da'watihi bagi dia dakwah yang datang sampai puluhan ribu sama dengan yang datang cuma sepuluh ribu dibuang nolnya tinggal tinggal satu kalau nggak ada yang hadir ya gagal penyampaian dakwahnya nggak ada yang hadir nah, tapi betul-betul ikhlas itu, yang hadir para pejabat yang hadir rakyat biasa sama saja bagi dia yang beda uslub penyampaiannya. Yang datang orang-orang kaya, yang datang orang-orang miskin, sama bagi dia. Nggak mikirin macam-macam. Tidak ada tendensi duniawi sama sekali. Barakallahu Bahkan ketika sebuah dakwah itu berkembang pesat di sebuah tempat, di sebuah daerah melalui sebabnya dia, dia tidak merasa berjasa dengan itu. Dia mengatakan itu semuanya dengan taufik Allah Azza wa Jal, dengan kehendak Allah Azza wa Jal. La bihaulina wala kuwatina wala fasahatina wala wala ila akhir. Itu semuanya bifadlillahi ta'ala wa taufiqih. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan ilmu kita, bukan dengan ke, ke kemampuan kudrat kita, bukan dengan fasihnya kita berbicara. Itu semuanya dengan taufik, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lafal sering diusap, diucapkan diulang-ulang oleh Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Dalam ceramah beliau di karya tulis beliau kita dengarkan dari murid-muridnya beliau dan segala macamnya. Yang penting ya banyak didengarkan dari murid-murid beliau karena saya bukan muridnya beliau. Barakallahu fikum. Ya belajar di tempatnya beliau tapi gak pernah ketemu sama beliau. Jadi bukan murid-muridnya beliau. Muridnya siapa kalau gitu? Eh, muridnya Al-Hajuri sebelum menyimpang. <clears throat> Ada kata-kata sebelum menyimpang loh ya. Ini penting ya Ikhwan. Setelah menyimpang harus taubat dulu baru kalau itu. Nah, ada huwa. Ini orang yang mukhlis fi dakwah. Orang yang ikhlas dalam dakwahnya itu siap siap menghadapi apapun dan kondisi bagaimanapun. Siap. Barakallahu Dikarenakan dia nggak punya tensi apapun. Barakallahu Bahkan mungkin ketika dipandang, dipandang oleh sebagian pihak, Ustaz, dakwah antum di sini bahaya Ustaz. Masuk dakwah kok bahaya sih? Iya Ustaz. Karena antum ini bukan orang asli sini Ustaz. Orang sini kalau dakwah harus cari yang pribumi. Hah? Harus suku Dayak Ustaz harus suku Banjar Ustaz. Ya, kalau kedengaran ada suku dari Jawa, wah mudah-mudahan masih hidup Ustaz. Eh. Ya sudah, carikan saya orang Dayak. Wah, nggak boleh Ustaz. Terus gimana? Ya udah Ustaz, antum dakwah di Jawa saja Ustaz. Jangan di sini Ustaz. Siap. Tayyib, ahlan sahlan. Saya akan dakwah di tempat yang mereka menerima dakwah saya. Nah, kemudian apa ini? Ngelarang-larang orang dakwah ini. Dakwah punya siapa? Punya kamu apa? Dakwah itu punya Allah Azza wa Jal. Terserah saya mau dakwah di mana. Loh, tujuan kamu dakwah untuk apa ini? Kepingin pujian, kepingin sanjungan, kepingin nama baik, kepingin dunia, kepingin apa? Kalau orang yang hakim fi dakwatihi, ketika dikasih keterangan seperti itu dan eh, keterangan yang pada tempatnya, dia akan nerima. Baik enggak oh, mengatakan, Ustaz jangan dakwah. Mengatakan, jangan di sini Ustaz. Di sini enggak pas untuk orang Jawa Ustaz. Pasnya untuk orang Banjar sama orang Daya Terbukti terbukti. Ini contohnya gini gini gini. Absyur, saya akan ke Jawa. Enggak punya tendensi. Sama kayak seorang mujahid yang berjihad sabilillah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siap. Depan, depan. Belakang, belakang. Tengah, tengah samping, samping. Logistik, logistik. Medis. Ya, saya juga punya kemampuan medis, medis. Jadi panglima, siap. Gitu. Jadi bawahan tambah siap. Demikian seterusnya. Kenapa? Tidak punya tendensi apapun dalam jihadnya, dalam dakwanya kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam di satu jalan Rasul in kana fis saqi fa fis saq wa in kana fil muqaddimah fa fil muqaddimah bahkan orangnya yang barakallahu fikum uh, yang disebutkan terkait dengan para mujahidin orang yang kusut masai dan segala macam nggak dikenal sama-sama banyak orang ketika datang mertabuk ke orang lain nggak disambut ketika mengkhidbah anak orang ditolak ketika dia bicara nggak didengarkan tapi ketika dia lau aksama alallahi la abarrah ketika dia bersumpah atas nama Allah Allah akan pasti tunaikan sumpah dia karena kesolehan dia bainahu wa bainallahi azza wa hakat al ikhlas. Dan itu yang sulit dalam perkara dakwah ini. Keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bayah. Jangan dikira yang ngomong ini mukhlis ya kawan. Ini ngomong sambil eh, pelan-pelan uh, mengevaluasi ini supaya tertata niatnya dan supaya pelan-pelan menyesuaikan dengan keikhlasan tentang perkara dakwah ilallah azza wajalla. Allahul musta'an. <clears throat> Ini yang penting. Barakallahu fikum. Ikhlasun niyyah fid da'wati ila Allah. Kalau poin yang kedua ini ya kan, ketika tidak ada keikhlasan dalam poin-poin ini, maka dia jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan dalam perkara ibadah. Dakwahnya riya, sum'ah, cari dunia, syirik. Mungkin syirik kecil, mungkin syirik akbar, tergantung macam-macam yang ada. Keikhlasan itu lawannya adalah kesyirikan ataupun yang poin yang pertama tadi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan manhajiyah dalam kerana dakwah ilallah barakallahu fikum sehingga ahamiyatul ikhlas fi dakwati ilallah <clears throat> barakallahu fikum jam setengah dua belas lanjut sudah ini mana dia kira ya apa ini terus saya duhur terus ya Tadi diumumkan sampai jam berapa? Sampai duhur atau setengah 12? Tadi diumumkan sampai jam berapa? Diumumkan sampai jam berapa? Wah kok diem ya ikhwan Kalau diem saya teruskan Dikarenakan tanggung Satu lagi lah ya ikhwan Sifat seorang da'i yang harus ada Barakallahu fikum Terus ya Tanggung, tanggung ya ikhwan Tanggung Ada yang ketiga <clears throat> yaitu al-hilmu was sabr alal adza fi, eh, fi sabili dakwah. <clears throat> Dia harus sabar. Sabar. Al-hilm. Al-hilm itu ya ikhwan ta'anni. Tidak terburu-buru bertindak dan bersikap. Penuh perhitungan dalam menghadapi gangguan-gangguan pada dakwahnya dalam dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabr ya. Sabar. Ini yang harus disadarkan kepada segenap para dai dai Allah. Berdakwah kepada Allah dengan manhaj yang sahih, dengan uslub yang sahih, dengan wasilah yang sahihah, dengan semua yang sahih itu tantangannya berat. Rintangannya banyak, beragam, berat. Orang-orang yang tidak menyukainya lebih banyak daripada yang menyukainya. Musuh-musuh dakwatul hak sangat banyak, sangat beragam dari kalangan orang-orang kafirnya, musyrikinya, orang yang mengaku muslim padahal dia bukan muslim, orientalisnya, liberalisnya, komunisnya, Eh? dan yang lain-lainnya itu dari kalangan dari dalamnya dari firqa-firqa yang menyimpang yang sesat kelompok-kelompok yang menyimpang banyak jumlah mereka puluhan ratusan ribuan sementara dakwatul hak cuma satu sementara dakwatul hak itu cuma satu Jangan antum bayangkan dakwah itu bertabur bunga di tengah-tengah kalian. Eh? Jangan antum membayangkan dakwah antum aplos, di aplos yang begitu mengesankan dari kalangan para madu'unya. Jangan antum bayangkan dakwah itu seperti Arab jalan di atas red carpet. Apa red carpet ya? Karpet merah itu gambaran kehormatan gitu ya. Nah, padahal ya kayaknya mereka ya kan. Kalau kita karpetnya warna hijau. Hah? Apa hijau? Pas saya grand carpet. Nah, warna hijau. Jangan dikira mulus begitu, jalan di atas karpet merah, di sanjung sana, sanjung sini, puja sana, puji sini, eh, dikasih taburan bunga-bunga, kalungan eh, begitu ya masya Allah gitu. Jangan bermimpi, jangan bermimpi. Masyakil dakwah itu banyak yang dihadapi dalam dakwah yang beragam, musuh dakwah yang macam-macam dari dalam dari luar, hmm, kanan kiri depan belakang setannya nggak pernah mau berhenti, iblisnya nggak pernah mau uh, berhenti. Banyak syayatin ins wal jins. Maka wajib sabar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin diperintahkan oleh Allah azza wajal untuk punya kesabaran dan diminta sabar sebagaimana sabarnya nabi nabi rasul ulul azmi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul sabarlah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ini sebagaimana sabarnya Rasul Rasul ulul azmi barakallahu fikum yang punya azam yang begitu kuat Loh, Rasul suruh sabar Nabi yang terbaik makhluk yang terbaik yang di backup langsung dengan wahyu Allah azza wajal turun wahyu kepada beliau Malaikat Jibril turun kepada beliau dengan wahyu Allah yang membela beliau. Tapi menghadapi berbagai macam cobaan dalam eh, dalam dakwahnya, penderitaan, rintangan dan segala macamnya. Terus anda membayangkan itu kan Rasul, kita kan bukan Rasul, beliau yang yang sengsara, kita yang bahagia. Nda. Kalau dakwahnya kamu sesuai dengan dakwah Nabi kita Muhammad SAW, dia harus minhajun nubuwah pasti akan menghadapi apa yang mereka hadapi pasti mengalami apa yang mereka alami. Camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Ini harus disadarkan kepada para duat ilallah barakallahu. Ya mungkin selama ini, mungkin selama ini eh, zen-zen uh, saja gitu ya, kawan enak-enak saja, tidak merasakan dan mengalami perkara-perkara yang nggak mengenakan. Sehingga bayangan dia selama ini mulus-mulus saja, lancar-lancar saja, reyit-reyit saja kata orang jamaah. Nah, nggak ada masalah tuh. Nah, dakwah sana, dakwah sini bebas, tidak ada masalah, masya Allah. Siapa bilang? Penuh dengan masyakil, penuh dengan masalah, penuh dengan ada. Dan ragamnya banyak. Anda jangan jangan membayangkan semata-mata fisik, mungkin juga fisik. Tapi yang lain cukup banyak yang mencemooh kamu. Kamu dikatakan dai radikal, kamu dikatakan dai ekstrim, kamu dikatakan sebagai mutasyadid, kamu dikatakan punya pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C. Ada apa enggak ada? Banyak. Hah? Yang melecehkan kamu, wailah akhirih. Masya Allah. Nama kamu dirujak di mana-mana oleh mereka mereka mentahdir umatnya, pengikutnya dari dakwah kamu. Banyak. Barakallahu Belum lagi yang namanya rintangan-rintangan dakwah dari orang tua, dari family, dari kerabat, dari orang dalam, anak, istri dan yang lain-lainnya. Macam-macam. Banyak. Dan dalam beberapa kesempatan fisik pun juga maju. Sehingga perlu yang namanya as-sabr, as-sabr. Sabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat, semua hadis yang mewajibkan kita untuk bersabar itu juga berlaku padanya sabar dalam dakwah. Sabar itu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dakwah dimasukkan di sini. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah tetapkan atas diri kita dakwah ketaatan kepada Allah. Rintangan-rintangan dakwah musibah dari Allah Azza wa Jalla. Sabar. Harus sabar ya ikhwan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-10 halaman 39 menjelaskan kepada kita tentang kewajiban sabar dalam semua perkara ibadah. Qala wa lihadha kana as-sabru wajiban bittifaqil muslimin ala ada'il wajibat wa tarkil mahdhurat wa yadkhulu fi dhalik as-sabru 'ala al-masa'ib ila akhir kalamihi rahimahullah oleh karena itulah sabar itu hukumnya wajib dengan kesepakatan kaum muslimin sabar di dalam menunaikan kewajiban sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan. Termasuk di dalamnya sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Wajib bittifaqil muslimin. Ayatnya banyak, bahkan disebutkan lebih dari 90 tempat dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk bersabar. Lebih dari 90 tempat dalam Al-Quran Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quranul Karim. Akan digandengkan dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was salah. Sabar digandengkan dengan salat. Satu rukun Islam yang kedua menunjukkan betapa tinggi, betapa besar, betapa agung, betapa mulia yang namanya as-sabr tadi barakallahu fikum terutama ikhwan fillah azakumullah dalam perkara dakwah ilallah antum contoh antum lihat antum teladani bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berdakwah kepada Allah. Sabarnya para ambiya wis, para ambiya wal mursalin dalam kerana dakwah. Antum perhatikan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ya. berdakwah di tengah-tengah kaumnya seribu tahun kecuali lima puluh. 950 tahun di tengah-tengah kaumnya berdakwah kepada Allah dan yang ikut hanya sedikit wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit yang iman kepada beliau. Selama itu. Durasi sembilan abad setengah. Sabar dalam dakwahnya di atas al-haq, di atas tauhid, masya Allah. Dalam keadaan-keadaan lagi yang beriman. Kita baru berapa lama? Hah? 9 hari, 9 pekan, 9 bulan, 9 tahun, 90 tahun, Sabar mereka semua. Nabi kita Muhammad SAW begitu sabar, begitu tabah dalam eh, dalam berdakwah, menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, cobaan, siksaan, penderitaan dalam kerana dakwah. Disebutkan dalam sebuah riwayat <clears throat> dalam Sahih Bukhari <clears throat> ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berangkat dakwah ke Thaqif di Taif di Bani Thaqif Bani Sa'idah berdakwah di sana menyampaikan Islam kepada kaum Bani Thaqif sampai di sana tidak ada yang menyambut dakwahnya beliau dicemooh dicela Bahkan ketika beliau pulang dari sana menuju ke Mekah yang namanya anak-anak dan perempuan-perempuan berbaris Mengecek Rasul, melempar Rasul sampai beliau berdarah-darah kakinya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, itu suatu kondisi tidak pernah beliau mengalami sebuah kondisi yang betul-betul menyempitkan dada beliau kecuali itu. Disampaikan langsung kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai beliau nggak sadar. Sampai di sebuah tempat. Tiba-tiba beliau mendapati di atas ada malaikat. Dikatakan wahai Muhammad, ada malakul jibal. Ini ada malaikat yang menjaga gunung. Menyampaikan salam kepada kamu. Maka dikatakan sama malakul jibal wahai Muhammad, Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi perintahmu. Kalau seandainya engkau mau, aku akan angkat dua gunung yang ada ini. Aku akan timpakan kepada mereka semua. Tapi Rasul menolak ya, ikhwan. Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan mengharapkan ada di antara mereka yang menerima dakwah Islam yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas tauhid. Beliau mengatakan bal arju annallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak-anak keturunan mereka yang beribadah kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Dicaci maki, dicemooh, dilempari batu yang merendahkan tuh anak-anak kecil sama perempuan. Pelecehan besar dilempari batu, dilempari kayu, dilempari sandal sampai e, berdarah-darah. Jujur kita mengatakan kita belum mendapati yang belum dapatkan. Berarti tantangan dakwah kita belum seberapa. Maka berarti ujian dakwah bagi kita belum berat. Tapi jangan dikira tanpa ujian. Bersiap-siaplah untuk menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, rintangan dalam cara dakwah. Kalau di tengah-tengah kita ini seringkali masalah fitnah. Diuji dengan fitnah ini, fitnah itu, fitnah A, fitnah B. Antum tabah ataukah tidak? Antum tegar ataukah tidak? Isi komah ataukah tidak? Tetap di atas sunnah ataukah tidak? Sabar dalam keadaan. <clears throat> Barakallahu fikum. As-sabr, as-sabr. Dengan sabar itulah sang dai akan bisa ta'anni Berfikirnya itu panjang Tidak berpikir pendek Dengan ketabahannya Dengan kesabarannya Dia tidak akan istiqjal Tidak akan terburu-buru Tidak akan tergesa-gesa Dalam mengeluarkan statement Atau bertindak Atau berbuat Tidak Dengan sabar akan muncul Hilmun Ta'ani Dia akan betul-betul pertimbangannya masak. Tidak terburu-buru Dipikir masak-masak, Apa yang mau dia sampaikan apa yang mau dia kerjakan. Sabar. Ini kunci suksesnya sebuah dakwah. Dengan sabar dia akan berpikir jernih. Jauh dia berpikir dengan penuh kesabaran. Dan buah dan hasilnya akan dirasakan nanti barakallahu fikum. Ya, yang namanya kesabaran itu nanti akan di, di, disebutkan hasil akhirnya bersama dengan orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. As-sabr ya ikhwan ya bersabarlah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menjaga lesan, menjaga anggota badan dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Ta'anni betul-betul eh, eh, ta'anni memikirkan segala sesuatunya dengan matang, dengan tenang, penuh pertimbangan, tidak terburu-buru. Barakallahu fiikum. Dikarenakan yang namanya jalan dakwah penuh dengan berbagai macam onat dan duri penuh dengan berbagai macam masyakil-masyakil barakallahu fiikum. <clears throat> nama ya kan e, sabar bukan berarti diam saja sabar bukan berarti e, pasrah saja tidak sabar itu kokoh tabah tegar di atas al-haq tadi Walaupun banyak cobaan, banyak rintangan, banyak gangguan, banyak fitnah, itu sabar. Dia bisa menahan lesannya, jangan sampai mengatakan kata-kata yang melanggar syariat dalam dakwahnya. Dia bisa menahan anggota badannya, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat dalam dakwah. Sabar diiringi dengan e, penjelasan, keterangan yang hak, dengan ilmu, dengan dalil, dan dia kokoh di atas sunnah. Itu namanya sabar. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini basirah pertama. Basiratun fima yad'u ilaih. Basirah tentang apa yang dia dakwahkan berkaitan dengan para dai-nya. Dai-nya harus punya ilmu, dai-nya harus e, punya kesabaran. Barakallahu fikum dan dai-nya harus ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan basir fi da'watihi Dikatakan orang yang punya maksud dalam dalam dakwahnya pada apa yang dia dakwahkan. Dai, dai semacam inilah yang diharapkan bisa membawa dakwah sunnah, dakwah salafiyah berkibar di mana-mana, diterima, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berdakwah harus ada pemilihan para dai. Ada klasifikasi para dai. Itu perkara yang harus tidak bisa asal orang itu berdakwah. Tidak bisa asal orang itu tampil. Harus di, harus di, dicek, dilihat siapa yang berdakwah ini, siapa yang menyampaikan ilmu ini. Apakah dia orang yang alim, yang punya ilmunya? Apakah dia orang yang mukhlis dalam dakwahnya? Orang yang penyabar dalam dakwahnya, punya basirah dalam dakwahnya ataukah tidak? Diseleksi, diselektif. Tidak asal masing-masing dakwah, pokoknya dakwah rusak. Lalu untuk apa dalam ayat, dalam hadis keterangan para ulama untuk apa dibahas panjang lebar tentang sifat daiyah, sifatnya para dai. Kalau semuanya asal dakwah dan semuanya boleh berdakwah. La ikhwan, harus dengan sifat daiyah. Maka evaluasi kita termasuk yang sesuai kriteria ataukah tidak. Yang pertama, sudahkah Anda punya ilmu? Sekarang ngaca ini. katanya kacanya gede supaya kelihatan. Ini punya ilmu benda ini? Harus tahu diri. Oh ternyata saya masih bodoh. Saya masih gak punya ilmu. Tahu diri, mundur teratur. Jangan masuk dalam kerangka dakwah kecuali yang Anda mampu saja. Dakwah, tapi dengan skala kecil. Jelas-jelas ada buletin bagus, kasih ke tetangganya, dakwah. Ada majalah Masya Allah ilmiah Bagus dan sunnah Kasih kepada yang lainnya Pas itu Jangan melampaui batas kemampuan Barakallahu fikum yang membuat rusak dakwah, yang membuat tercoreng mawarinya dakwah ketika para juhala, orang-orang jahil-jahil yang nggak tahu diri tampil dalam cara dakwah. Bahaya itu. Ini berbicara, yang ini statement, yang ini membuat pernyataan, yang ini mengucapkan A, Siapa mereka ini? Dikatakan ulama bukan, dikatakan duat bukan, dikatakan tulabul ilmi kok bukan, tuwailibul ilmi kok masih belum. Siapa ini? Ini yang merusak dakwah. Yang semacam mereka tidak tabar, Jangan dianggap ucapannya, jangan dilihat itu semuanya yang dianggap yang muktabar dalam kerana dakwahnya dan dinasihatkan pada orang yang semacam ini untuk tahu diri. Tahu diri bagai mutu teratur. Tugas Anda ialah ambil pensil, ambil pena, ambil daftar, ngaji, belajar yang lurus, tulis semua faedah-faedah ilmiah, dikuatkan ilmiah Anda, ilmunya Anda, baru kemudian dakwah dengan kata ilmunya masing-masing. Barakallahu fikum. Dicek niatan Anda dalam kerana dakwah ilallah. Apa tujuan dakwah kamu selama ini? Ternyata kalau yang kamu tuju adalah urusan dunia wa mafiha dunia dan seisinya, harta, tahta, pujian, pengikut dan segala macamnya, mohon diperbaiki niatnya. Mohon diperbaiki niatnya. Ikhlaskan niat dalam perkara dakwah. Perbaiki niat. Belum bisa, belum bisa, jangan berdakwah. Di antara cara untuk supaya kamu ikhlas dalam perkara dakwah itu ikhwan, ketika muncul itu semuanya, hentikan dakwah kamu. Jangan berdakwah, ganti antum belajar lagi. Itu akan mematahkan ambisi, mematahkan ambisi, mematahkan kesombongan, mematahkan yang namanya ujub bangga diri, mematahkan e, hal-hal yang tinggi tadi itu. Hentikan dakwah, ngaji lagi. Kalau perlu dengarkan ilmu dari orang yang jauh tingkatan ilmiahnya dari kamu. Itu untuk menghilangkan takaburat, tarafuat, tajaburat tadi itu. Ini kenapa ya kok seakan-akan melayang-layang begini saya ini ya. Wah, Vien, saya akan terbang ke angkasa, saya nggak ada lawan. Eh? Kok seakan-akan yang di bawah aja itu kok rendah semuanya ini. Kok mulai banyak pikiran-pikiran yang nggak beres dalam perkara dakwahnya ini. Kepengen ini, kepengen ini. Ini itunya bukan uh, pahala Allah Azza wa Jal. Ini itunya terkait dengan kemasyuran, ketenaran, pujian, pengikut, dunia, tahta, harta dan segala macam. Ini kok banyak setannya ya. Patahkan dirimu. Berhenti dah. Hmm? Sudah. Taklim di ke eh, eh, taklim kepada yang lainnya lagi dengarkan ceramah-ceramah ilmu-ilmu dari di bawahnya antum. Supaya antum tahu kamu tuh manusia, kamu tuh lemah. Tidak boleh sombong dalam dakwah, tidak boleh ujub dalam kerana dakwah, harus ikhlas dalam kerana dakwah. Kalau antum sanggup, insya Allah akan terjaga keikhlasan kamu. Kalau nggak sanggup, itu berarti sudah lampu merah bahaya antum ini. Sudah mulai sombong, nggak mau dengarkan ceramahnya orang lain. Apa itu? Hah? Siapa? Hah? Siapa yang taklim? Ah, enggak kelasnya. Hah? Hati-hati. Sudah mulai berbahaya. Uji kesabaran kamu. Apakah kamu sabar selama ini dalam perkara dakwah, selama ini ngurusi yang namanya para ikhwah, tarbiyah, tarbiyah yang ada dalam dakwah kamu. Sabarkah engkau mengurusi anakmu, mengurusi istri kamu, famili kamu, eh, keluarganya kamu, murid-murid kamu, para ikhwah-ikhwah yang ada. Sabarkah untuk menghadapi mereka? Diuji. Kalau belum perbaiki semuanya, ikhwan. Ya Supaya antum menjadi sifat, eh, menjadi dai-dai punya sifat-sifat yang yang yang pas sesuai dengan yang disebutkan dalam bimbingan syariat. Kalau semuanya enggak ada, tolong tahu diri, mundur teratur, jadilah pendengar setia, seorang yang muta'alim yang kembali mengkaji bimbingan kepada Allah Azza wa Bukan bagian anda dakwah ilallah. Tapi kalau ada dan masih belum, belum sempurna, sempurnakan poin-poin tadi, perbaiki semua tadi itu, masing-masing mengevaluasi diri supaya dakwahnya betul-betul di atas bimbingan yang benar menjadi dakwah yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya utarakan sementara ya, ikhwan Dan insya Allah akan disampaikan lanjutannya pada kajian Pak Abdul Asr nanti. Sementara cukup untuk persiapan zuhur jam 12 kurang 10. Nah, kurang 10 menit lagi. Kita istirahat, nah, salat yang tenang, zikir yang tenang, masing-masing mengevaluasi diri, nah, kemudian istirahat yang tenang, sore fresh sampaikan basirah yang kedua. Sampaikan basirah yang ketiga.